membuat indah karya kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Padahal Allah Subhanahu wa taala dan rasulnya telah melarang agar kita kreatif dalam agama. Kreatif dalam agama membuat-buat aturan baru dalam agama terlarang, ikhwan. Dan ini dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala, dibenci oleh rasulnya. Wa iyyakum wa wahdasatil umur. Jauhilah dari kalian dari perkara-perkara agama, perkara-perkara baru dalam agama. Fa inna kullu muhdatsatin bid'ah Sesungguhnya setiap perkara baru dalam agama adalah bid'ah. Namun setan memberikan keindahan terhadap pelakunya, mendorong, memotivasi serta memperindah perbuatan itu sehingga ahlu bid'ah susah bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala karena merasa benar dengan apa yang telah didapatkan darinya. Allah musta'an. Dan tentunya kita yang melakukan perbuatan itu merasa tenang karena telah dibisiki oleh ketenangan syaitan. Bahkan sebagian kita menganggap bahwa perbuatan baru ala agama itu menganggapnya sebagai bukti ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka para ulama mengatakan susah atau tidak taubat bagi ahli bid'ah. Maksudnya bukan tidak taubat Allah tidak menerima, Allah menerima, akan tapi susahnya ahli bid'ah di dalam kembali ke jalan Allah Subhanahu wa taala. Jadi tingkat yang kedua. Jadi setan menjadikan baik perbuatan maksiat di mata pelakunya. Menghiasi indah perbuatan yang haram kepada mereka. Mendorong manusia untuk melakukan perbuatan-perbuatan yang diharamkan Allah Subhanahu wa taala. Dan kemudian setan menjadikan mereka merasa nikmat dengan tindakan tersebut. Maka hotel iman, cara inilah yang ditempuh setan terhadap sesama manusia. Kita bisa lihat Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Hijr ayat yang ke-39. Kata Allah mengatakan qala apa? Tatkala syaitan mengatakan kepada Allah ya, hujah syaitan, hujan syaitan bermunakasah kepada Allah. Qala rabbi bima agwaitani la ujayyinanna lahum fil ardi wa la ughwiyannakum ajma'in. Tatkala iblis berkata, "Ya Rabb, wahai Robku, wahai Tuhanku, oleh sebab engkau telah memutuskan bahwa aku adalah sesat, pasti aku akan menjadikan mereka manusia memandang baik perbuatan maksiat di muka bumi. Dan pasti aku akan menyesatkan mereka semua. Ini sumpah dan janji setan kepada Allah Subhanahu wa taala. Tatkala Allah murka kepada iblis, nah, dia tidak taat pada perintah Allah, tapi iblis tidak bertunduk dan tidak merasalah bahkan bangga dengan kesombongannya. Bahkan dia mengatakan, karena engkau wahai Robku, wahai Allah telah menyesatkan aku, maka aku akan menjadikan manusia, kebanyakan dari mereka adalah memandang baik perbuatan maksiat. Dan kita katakan tadi bahwa maksiat adalah berjenjang, bertingkat. Tidak pada satu tingkatan, ya, tetapi mereka adalah banyak tingkatan yang terburuk adalah kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian kebid'ahan dan seterusnya. Sehingga iblis laknatullah alaih menghiasi pandangan Adam dengan indahnya memakan buah terlarang. Di mana iblis datang kepada Adam seakan-akan dia adalah orang yang menasihatinya. Dalam surat Toha 120, iblis berkata kepada Adam. Allah mensinyali perkataan iblis terhadap Adam. Hal adulluka ala sajaratil khuldi wa mulki la yabla. Hai Adam, maukah saya tunjukkan kepada kamu pohon khuldi, pohon keabadian, dan kerajaan yang tidak akan binasa. Setan mengatakan, wahai Adam, bahwa kamu akan aku tunjukkan suatu pohon yang kekal engkau di, di, di atasnya. Dan kau akan mempunyai kerajaan yang tidak pernah terputus, tidak pernah hisirnya. menanamkan atau apa iblis menamakan menamai buah telarang itu dengan kalimat sajaratul khuldi dengan istilah pohon keabadian atau buah kekekalan. Ini adalah awal mula tipu daya yang dilakukan oleh syaitan yang selanjutnya diwarisi oleh para pengikutnya tentunya yang menamakan suatu yang haram dengan nama-nama yang indah yang disenangi oleh jiwa manusia. Nah, kita tidak sadar bahwa ya mungkin iblis tidak nampak bagi kita dan kurun waktunya jauh. Namun generasinya ya, pasukannya tetaplah ada. Manhaj cara berpikirnya paham iblis masih bertebaran. Selama manusia masih hidup di muka bumi, selama itu pula paham iblis senantiasa ada dan berperang dengan kaum yang beriman. Di mana generasinya senantiasa akan menamakan sesuatu yang haram tadi dengan nama-nama yang indah, dengan nama-nama yang disenangi oleh jiwa manusia sebagai talbis, sebagai penipuan kepada kaum muslimin. Misalnya makanan-makanan dikemas dengan bentuk yang indah, dinamai dengan makan-makan yang indah, dinamai dengan makan makanan yang kelihatannya islami, tapi dalamnya adalah unsur keharaman, sehingga orang yang tidak tahu, orang yang tidak fakih, senantiasa mereka akan memakannya. Minuman-minuman, dan seterusnya, demikian adanya. Setan juga menghiasi indahnya perbuatan buruk, yaitu orang-orang yang kafir yang telah mereka lakukan. Dimana orang kafir tertipu oleh tipuan syaitan. Dia merasa bangga, merasa nikmat, merasa tenang dengan perbuatan kufur yang telah mereka lakukan yang gimana perbuatannya dimurkai dan dilaknatkan Allah Subhanahu wa taala. Kita bisa lihat di surah An-Nahl ayat yang ke-63 Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Tallah laqad arsalna ila umamin min qablika fazayyanna lahum asyaitanu a'malahum fahuwa al yawma wa lahum adzabun alim." Demi Allah, Sesungguhnya kami telah mengutus rasul-rasul kami kepada umat-umat sebelum kamu jadi Allah telah mengutus rasul-rasul kepada suatu umat sebelum Nabi kita Muhammad SAW. Tetapi setan menjadikan umat-umat itu memandang baik perbuatan mereka, itu perbuatan yang buruk. Maka setan menjadikan pemimpin mereka di hari itu dan bagi mereka azab yang pedih. Tapi Allah di belakang ayat yang mengatakan mereka setan akan menjadi pemimpin bagi mereka pada hari itu. Pemimpin orang-orang kafir adalah syaitan. Dan di akhir-akhir, orang-orang ini bersama syaitan akan mendapatkan azab yang paling pedih. Sebagaimana pula ada dalam surah Al-An'am pada ayat yang ke-43. وَزَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ Setan pun menampakkan kepada mereka orang-orang kafirin keindahan apa yang selalu mereka kerjakan apa yang mereka kerjakan. Apa yang kita kerjakan dari perbuatan kufur kepada Allah Subhanahu wa taala bermaksiat kepadanya, maka setan memperindahnya. Kemudian surat Al-An'am juga ayat berikutnya yaitu 112. Wa kadzalika ja'alna likulli nabiyyin aduwwa syayatinil insi wal jin. Wa kadzalika ja'alna likulli nabiyyin aduwwa syayatinil insi wal jin. Yuhyi ba'dhum ila ba'dhin zuhrul qawli ghurura. Dan demikianlah kami jadikan bagi tiap-tiap nabi itu musuh, yaitu setan-setan dari jenis manusia dan dari jenis jin. Sebagian mereka membisikkan kepada sebagian yang lain untuk menipu manusia. Ya, kotal iman yang dari Allah Subhanahu wa taala maka dalam surah Al-An'am 112 lebih jelas di sini di mana Allah menjadikan setiap nabi dan para pengikutnya adalah musuh musuh para nabi dan para pengikut nabi adalah dari syaitan, yaitu dari kalangan jin dan manusia. Yang satu sama lain, musuh-musuh Allah ini, musuh-musuh kita ini adalah saling memfirmankan, saling mewasiatkan satu sama lainnya tentang zuhur pal kaul bisikan-bisikan yang jelek ya, dan tipuan-tipuan yang indah. Allah musta'an. kalau kita tidak berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kaum muslimin jauh daripada doa dan lindungan Allah Subhanahu wa taala tentulah kita akan menjadi orang-orang yang binasa. Kita termasuk orang-orang yang tertipu di dalamnya. Kita termasuk orang-orang yang telah didustakan, dinubisikan oleh bisikan yang jahat oleh syaitan. Di mana para nabi mendapatkan musuh dari Allah Subhanahu wa taala yaitu para syaitan dari kalangan jin dan manusia yang mereka gigih tidak pernah berhenti untuk menyesatkan manusia. Maka artinya dari ayat ini bahwa masing-masing dari setan dan jin dan manusia, dari kalangan setan dari jin dan manusia, menghiasi kepada yang lainnya kebatilan. Yang ia akan serukan dan menampakkan kepadanya kata-kata yang indah, sehingga tampak baginya dalam bentuk yang paling bagus. Tentulah ikhwatan iman, tujuan setan ya, dalam membisikkan di dalam menipu manusia adalah tujuannya agar orang-orang yang jauh dari agama, orang-orang yang tidak mengerti dalam agama tertipu. Itu orang-orang yang tidak mengerti tentang kebenaran dan tidak memahami makna-makna terbuainya dengan kata-kata indah dan ungkapan-ungkapan yang menipu dan terdorong untuk berbuat sesuai dengan kehendaknya. Ya akhirnya kebenaran dianggap sebagai kebatilan dan kebatilan sebagai kebenaran. Artinya mereka adalah orang-orang yang jauh dari agama Allah Subhanahu wa taala. Atau mereka yang mempelajari agama Allah tapi dengan jeleknya niatnya untuk memporak-porandakan agama Allah. Atau bisa jadi kita orang-orang yang telah dekat kepada Allah Subhanahu wa taala dan kita terbuai dengannya. Karena kuatnya bujuk dari syaitan dan lingkungan manusia-manusia yang berperilaku perilaku syaitan. Di Allah Subhanahu wa taala telah menerangkan kepada kita dalam surat Al-An'am 113. Walitusqa ilaihi af'idatun alladziina la yu'minuuna bil akhirah. Waliyatardahu waliyaktarifu ma hum muktarifun. Dan juga agar hati kecil orang-orang yang tidak beriman kepada kehidupan akhirat cenderung kepada bisikan itu. Jadi di sini Allah Rasul Al-An'am Allah mengatakan ya agar hati kecil orang-orang tidak beriman beriman kepada kehidupan akhirat maka mereka akan cenderung kepada bisikan syaitan. Yukhtal iman yang Allah Subhanahu wa taala pendengar Hang FM yang semoga Allah Subhanahu wa taala merahmati kita. Kita pahami yang kita ketahui bahwa di antara manusia, di antara kita banyak juga yang mengingkari adanya hari akhir yang mengingkari adanya hari kebangkitan, hari pembalasan amalan. Maka dengan demikian, orang semacam inilah orang yang pertama kali mudah untuk dijerat oleh setan. Karena mereka menyangka kehidupannya hanyalah dunia. Maka hiduplah di dunia sebaik-baiknya, hiduplah di dunia sepuas-puasnya, nikmatilah dunia ini. Inilah tipuan-tipuan setan dan ini yang terlontar dalam mulut-mulut manusia. Para intinya tidak mengak, ah, tidak mengimani adanya hari kemudian yang kekal. Tidak mengimani adanya hari akhir, tidak mengimani adanya pembalasan amalan. Yang kemudian mereka akan mengingkari Allah Subhanahu wa taala. Tahap demi tahap setan menggelincirkan manusia semakin jauh. Sadar atau tidak sadar, kita telah tergelincir oleh syaitan. Allah musta'an. Tertarik dengan hal semacam ini karena mereka tidak beriman dengan hari akhir dan akal mereka telah tertipu dengan kebijakan akal-akal syaitan. Kemudian Allah dalam ayat tadi mengatakan waliyar waliyar waliyatar waliyardau waliyaktarifu ma hum Mereka akan merasa senang kepadanya. Mereka akan merasa nikmat dengannya dengan bujuk rayu, bujuk rayu itu. Setelah mereka tertarik merasa senang. Jadi mereka tertarik dahulu Lalu setelah mereka tertarik dan melihat ungkapan yang indah tersebut, mereka, mereka merasa senang. Ridho dengannya. Sungguh, setan telah menghiasi di hati orang-orang semacam ini perbuatan buruk. Sehingga menjadi keyakinan yang kokoh dan karakter yang melekat di hati mereka, di jiwa mereka, dalam kehidupan mereka. Maka semua ini adalah atau hasil dari semua itu mereka melakukan perkataan-perkataan dan perbuatan-perbuatan yang lahir dan keyakinan-keyakinan yang salah. Ini karena awalnya adalah membenarkan apa yang dikatakan Shelton. beriman dengan, tidak beriman dengan kehidupan akhirat. Kalau mereka merasa senang dengan bisikan tersebut, setelah melakukan tersebut, mereka akan merasa senang dan aman dengan perbuatan itu. Tentunya mereka akan melakukan perkataan dan perbuatan sesuai dengan keyakinannya. Alam taro anna arsalna syaitan syayatina alal kafirina ta'uzzuhum azza. Karena Allah dalam surah Al surat Maryam ayat 83 Allah mengatakan, "Tidakkah kamu lihat? Tidakkah kamu lihat wahai kaum yang beriman?" Bahwasanya kami telah mengirim setan-setan itu kepada orang-orang kafir untuk menghasung mereka membuat maksiat dengan sungguh-sungguh. Alam tara anna arsalna syayatina alal kafirina ta'uzzuhum azza tidaklah kamu melihat bahwasanya kami telah mengirim setan-setan itu kepada orang-orang kafir. Jadi Allah Subhanahu wa taala memberikan pertanyaan kepada kita dengan sigo ingkari. Ini artinya pasti. Jadi tidak butuh sebuah jawaban. Tidak kamu melihat artinya karena kita banyak terbuai. Allah dengan sigo ini dengan kalimat pertanyaan bahwasanya kami kata Allah telah mengirim setan-setan itu kepada orang-orang kafir. Jadi Allah dalam menegaskan ayat ini, orang-orang kafir telah bersama mereka setan karena Allah mengutus setan kepada mereka untuk mengasung mereka membuat maksiat dengan sungguh-sungguh. Setan menanamkan kegigihannya, menanamkan dalam lubuk hati orang-orang kafir agar mereka turun dan patuh kepada setan. Karena mereka sungguh-sungguh dan tidaklah dari mereka orang-orang yang kafirin, mereka pasti membuat kerusakan-kerusakan di muka bumi ini. Di mana setan menggerakkan dan mendorong, memotivasi, menarik mereka untuk berbuat maksiat dan untuk menyegerakan melakukan perbuatan tersebut. Ya. Inilah sudah yang kebenaran jadi kebatilan, kebatilan jadi kebenaran. Maka ikhwatul iman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala di antara umat-umat yang diceritakan dalam Al-Quran, di mana setan telah menghiasi kepada mereka perbuatan buruk, di antaranya adalah, nah, pembahasan ini, pembahasan berikutnya kita akan menerangkan tentang di antara kaum-kaum terdahulu atau di antara kaum-kaum di antara umat Allah Subhanahu wa taala, di antara makhluk Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an, Al-Qur'an telah menceritakan gimana setan telah menghiasi kepada mereka perbuatan buruk. Yang pertama adalah قوم عاد والثمود kaum Ad wa Samud yaitu kaum Ad dan kaum Samud di dalam firman Allah dalam surat Al-Ankabut ayat 38 وعادا وثمود وقد تبين لكم من مساكنهم وزين لهم الشيطان أعمالهم فصدهم عن السبيل وكانوا مستبصرين. Di dalam dan sungguh telah nyata bagi kamu kehancuran mereka dari puing-puing tempat tinggal mereka. Dan setan menjadikan mereka memandang baik perbuatan-perbuatan itu. Lalu ia menghalang-halangi mereka dari jalan Allah, sedangkan mereka adalah orang-orang ber, yang berpandangan tajam. Maka perhatikanlah arti ayat ini, ikhwatal iman, pendengar hang EP Allah Subhanahu wa taala di mana Allah telah membuktikan kepada Rasul kita dan ceritakan tentang kehancuran kaum sebelumnya, yaitu kaum Ad dan kaum Samud. Yang di mana Allah telah nyata memberikan bukti kepada Nabi kita Muhammad SAW tentang kehancuran mereka. Di mana didapatkan puing-puing, ya bekas-bekas tempat mereka yang hancur karena adab Allah Subhanahu wa taala yang dimana setan menjadikan mereka memandang baik perbuatan-perbuatan mereka tersebut. Bekas-bekas penyembahannya ada, bekas-bekas kesyirikan, peribatan-peribatan yang menyimpang dibuktikan Allah Subhanahu wa taala kemudian baru dihancurkan. Dan itulah bisikan setan kepada kaum Ad, kaum samud. Lalu Allah mengatakan di sini, ya, lalu ia menghalang-haling mereka dari jalan Allah. Lalu setan mewasiatkan kepada orang-orang kaum Ad, kaum Samud ini yang mengingkari Nabi dan Rasulnya, agar mereka menghalang-halangi kaum yang beriman dari jalan Allah Subhanahu wa taala. Menghalang-halangi untuk menyembah kepada satu Tuhan yaitu Allah. Menghalang-halangi tidak boleh menyembah kepada Tuhan lain. Menghalang-halangi dalam beribadah kepada Allah yang baik. Inilah kaum Ad wa Thamud yang telah dibisiki oleh syaitan tadi. Kemudian Allah mengatakan sedangkan mereka adalah orang-orang yang berpandangan tajam. Padahal kaum Ad wa Samud adalah orang yang punya pemikiran yang tajam. Punya akal yang sehat, mempunyai logika yang baik. Tetapi karena setan tadi, ya logika mereka menjadi beku, jumud, pandangan mereka menjadi sempit, ya kepantaran mereka adalah untuk merusak daripada kebenaran, merusak fitrahnya sendiri. Maka taat ibadahnya dari Allah Subhanahu wa taala. Bersyukurlah kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang Allah masih membimbing pemikiran kita, akal kita, jiwa kita daripada penyimpangan-penyimpangan teragama ini. Alhamdulillah Allah Subhanahu wa taala masih suka, masih sayang kepada kita. Maka semoga Allah Subhanahu wa taala menjaga dan kita bersungguh-sungguh terhadap agama ini. Maka ihwatal iman dari Allah Subhanahu wa taala, kaum yang pertama adalah kaum Ad wa Thamud sebagaimana dalam surah Al-Ankabut ayat 38 tadi. Kemudian yang kedua adalah kaum Sabak. Ya, kaum Sabak, Kaum Sabak ini bisa dilihat dalam firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat An-Naml ayat yang ke-24. Mana Allah menerangkan kepada kita dalam ayat ini وجدتها وقومها يسجدون للشمس من دون الله وزين لهم الشيطان أعمالهم فصدهم عن السبيل فهم لا يهتدون Allah Subhanahu wa taala dalam ayat ini mengatakan tentang cerita kaum Saba di negeri Saba di Yaman. Allah mendapati dia dan kaumnya menyembah matahari. Selain Allah dan setan telah menjadikan mereka memandang indah perbuatan-perbuatan mereka lalu menghalangi mereka dari jalan Allah sehingga mereka tidak dapat petunjuk. Dalam ayat ini kebiasaan masyarakat Sabah pada saat itu adalah mereka menyembah kepada matahari. Ya, jadi agama penyembahan kepada matahari sudah ada sejak zaman ya sebelum masa Rasul kita Muhammad SAW dan ini pada masa Sulaiman. Allah mendapati dia dan kaumnya menyembah matahari selain Allah. Benar, menyembah matahari adalah menyembah selain Allah karena matahari bagian dari makhluk Allah dan setan telah menjadikan mereka memandang indah perbuatan-perbuatan mereka. Ya Allah mengatakan di sini, setan telah memperindahnya. Allah sendiri mengatakan di sini. Mereka lalu menghalangi ya dari jalan Allah sehingga mereka tidak dapat petunjuk. Jadi setan telah menghalangi kepada orang tersebut dari jalan Allah sehingga orang untuk berbuat kebaikan. Karena hawa nafsunya terdorong oleh hawa nafsu setan, hawa nafsunya menggelembung daripada akal pikirannya. Ini kaum yang kedua. Kemudian kaum yang ketiga, dalam Al-Quran disebutkan tentang orang-orang kafir Quraisy. Ya, di antara kaum yang telah mendapatkan tipuan, yang telah tertipu oleh syaitan, di antara adalah kaum atau orang-orang kafir, ya, kafir Quraisy. Itu didapat, kita bisa lihat dalam surah Al-Anfal ayat 48. <clears throat> Wa syaitanu a'malahum. Dan ketika setan menjadikan mereka memandang baik pekerjaan mereka. Ini dalam ini wa zayyana syaitanu a'malahum. Dan ketika setan menjadikan mereka orang-orang kafir memandang baik pekerjaan mereka. Jadi setan menjadikan pada pandangan mereka bahwa ini adalah perbuatan baik. Padahal hakikatnya adalah tidak baik. وقضينا لهم قر... وقضينا لهم قرناء فزينوا لهم ما بين أيديهم وما خلفهم dan kami tetapkan bagi mereka teman-teman yang menjadikan mereka memandang bagus apa yang ada di hadapan dan di belakang mereka. Dalam surat Fusilat ayat 25. Allah menerangkan kembali ayat yang senada dengan surat Al-Anfal tadi. dan kami tetapkan bagi mereka teman-teman yang menjadikan mereka memandang bagus apa yang ada di hadapan dan di di belakang mereka. Maknanya bahwa kami kata setan apa telah menetapkan ya, afan kami kata Allah ya, kami kata Allah telah tetapkan kepada mereka setan-setan dari golongan jin dan manusia. Lalu setan-setan itu menghiasi kepada mereka urusan duniawi. Tentunya urusan duniawi yang ada di hadapan mereka dan urusan akhirat yang ada di belakang mereka. Artinya bahwa mereka lebih mengedepankan urusan dunia. Mereka lebih cenderung kepada urusan dunia. Sedangkan mereka membelakang urusan akhirat melupakannya. Dan setan telah menghiasinya dan mereka telah menganggap bagus perbuatan tersebut karena tertipu oleh setan. Jadi mereka melakukan apa-apa yang ada di hadapan mereka dan apa-apa mereka meniatkan eh, yang ada di belakang mereka. Jadi mereka berpaling dari apa yang ada di belakang mereka. Jadi disebutkan mereka membelakangi akhirat. Mereka menghadap pada dunia. Ya. Dalam surat Rum Allah mengatakan ya alamuna hayatad dunya wa hum anil akhirati hum ghafilun. Mereka banyak mengetahui tentang kehidupan dunia tapi terhadap akhirat mereka gafilun, mereka lalai. Ini tentunya adalah sifat daripada hizbu syaitan. Kelompoknya syaitan. Kelompok yang telah terasung oleh wahyu dan hawa nafsu syaitan. Setan juga menjadikan kebanyakan orang-orang musyrikin memandang baik tindakan membunuh anak-anak mereka sendiri. Ya, karena takut tentang beban nafkah, takut miskin, takut terhina, dan sebagainya. Kita bisa lihat dalam surat Al-An'am ayat 137 Allah berfirman wa kadzalika zayyana likasirin minal musyrikin qatala auladihim syuraka'uhum liyurduhum waliyalbisu alaihim dinahum dan demikianlah pemimpin-pemimpin mereka telah menjadikan kebanyakan dari orang-orang yang musyrik itu memandang baik pembunuhan anak-anak mereka untuk membinasakan mereka dan untuk menguburkan bagi mereka agamanya. Dan demikianlah pemimpin-pemimpin mereka telah menjadikan kebanyakan dari orang-orang musyrik memandang baik membunuh anak-anak mereka untuk membinasakan mereka dan untuk menguburkan bagi mereka agamanya. Dalam surat Al-An'am 137. Maka makna ayat ini, pemimpin mereka adalah dari kalangan jin dan manusia jin dan manusia yang telah tertipu oleh syaitan atau merupakan kelompok dari kelompok syaitan yang memiliki jiwa syaitan. Jadi mereka telah ya, mereka dari kalangan jin dan manusia yang menghiasi indah kepada mereka perbuatan pembunuhan tersebut. Pembunuhan terhadap anak-anak mereka sendiri agar mereka binasa dan pemahaman agama mereka menjadi kabur. Pemahaman agama mereka menjadi tercemar. Banyak kita lihat atau kita bisa melihat ya membuktikan tentang bagaimana para ulama telah menulis orang-orang terdahulu dari kalangan jahiliyah, orang-orang jahiliyah dari zaman jahiliyah. Ya, di mana mereka dikatakan sebagai orang pemberani adalah tatkala mereka bisa membunuh anak-anak perempuan mereka. Bahkan dikubur dengan hidup-hidup. Wa yadubillah. Jiwa yang maksum, jiwa yang terjaga dibunuh. Bahkan anaknya sendiri bunuh dengan cara dikuburkan dengan hidup-hidup. Allah musta'an. Ini adalah perbuatan yang sangat jahil dan sangat mengerikan. Yang tidak adanya keprikmanusiaan. Di mana ditimbun dengan hidup-hidup. Kemudian juga bisa jadi yang tadi adalah bentuk daripada keberanian atau tatkala kita memiliki anak perempuan merasa terhina dan terlecehkan nasabnya, kemudian dibunuh. Ini adalah tipu daya setan juga. Atau karena takut miskin, ini banyak di kalangan kita, di kalangan kaum muslimin, di antara kita. Di mana kita banyak menggugurkan anak-anak kita karena takut kemiskinan. Di mana kita banyak ya membuang anak kita, menjual anak kita karena takut kemiskinan. Seorang ibu tega menganiaya anaknya. Seorang ibu tega membuang anaknya. Seorang ibu tega menjual anaknya. Bahkan membunuhnya. Ini semua adalah karena tipu daya setan dan kurangnya iman dan jauhnya dia dari orang-orang saleh dan terperdayanya dia daripada godaan syaitan laknatullah alaihi. Bapak iman yang dari Allah Subhanahu wa taala. tak Tatkala syaitan menguasai jiwanya, hawa nafsunya telah menggelembung melebihi dari akal pikirannya, maka syaitan mudah ya untuk mengobrak-abrik jiwa kita dan akhirnya jiwa kita akan melakukan perbuatan-perbuatan kekejian dan kebinasaan. Pembunuhan adalah dosa yang paling besar di hadapan Allah Subhanahu wa taala terhadap sesama. Awwalu ma yuhasabu Allahu bainal abadi al-qatl. Pertama kali amalan yang pertama kali akan dihisab di hadapan Allah Subhanahu wa taala sama seorang hamba adalah pembunuhan. Di mana kita berani membunuh anak-anak kita? Ya jiwa-jiwa yang ada di tangan Allah Subhanahu wa taala Semoga Allah Subhanahu wa taala membimbing kita dan menyadarkan kita dari perbuatan ini. Ya, di mana Allah mengatakan, "La taqtulu auladakum khasyata imlaq." Janganlah kalian bunuh anak-anak kalian karena rasa takut kemiskinan. Allah bahkan mengatakan, "Wa'mur ahla uh, wa'mur ahlakum bis salat wastabir 'alaiha." La naskulu rizqah Perintahkanlah kepada keluargamu agar melakukan salat dan sabar di atas salat. Janganlah kalian bertanya tentang rizki. Rizki Allah yang akan berinya. Tidaklah setiap jiwa yang lahir pasti dia punya rizki. Karena Allah memberikan rizki kepadanya. Tapi perintahkanlah kepada salat dan sabar di atas salat. Maka takliman yang dilihat Allah Subhanahu wa taala ini adalah pelajaran yang berharga bagi kita. Mungkin kita terlupakan dengan hal-hal semacam ini kita takut dengan banyaknya anak. kita takut dengan mempunyai anak. Apakah kita benci punya anak perempuan atau kita benci punya anak laki-laki? Pada hakikatnya adalah semua itu titipan dan amanah Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Maka janganlah kita membunuhnya tanpa hak. Kemudian orang-orang yang apa? Orang yang keempat yang diceritakan dalam Al-Qur'an yang dimana orang ini adalah orang yang tertipu dengan keindahan bujuk rus adalah orang-orang yang murtad. Al-murtadin Alladhi kharaja minal Islam ba'da imanihi itu orang-orang yang keluar dari Islam setelah keimanannya. Orang murtad, orang murtad adalah orang yang telah beriman kemudian keluar daripada agama ini. Maka ini adalah orang yang jelas merugi sekali. Orang yang telah mendapatkan kenikmatan iman, kemudian dia melepaskannya karena suatu bisikan syaitan. Lihat dalam surat Muhammad ayat 25. خُدَ الشَّيْطَانَ سَوَّلَ لَهُمْ وَأَمْلَى لَهُمْ Sesungguhnya orang-orang yang kembali ke belakang kepada kekufuran maksudnya sudah petunjuk itu jelas bagi mereka. Setan telah menjadikan mereka mudah berbuat dosa dan memanjangkan angan-angan mereka. Kata iman di sini Allah tegas mengatakan, kekala ada orang beriman, kekala orang Islam kemudian kembali kepada kekufuran, maka jelas mereka telah ditunjuki oleh iblis, ditunjuki oleh syaitan laknatullah. Di mana syaitan memudahkan jalan untuk keluar dari Islam dan mereka telah memanjangkan angan-angan yang busuk, angan-angan yang jelek, angan-angan tipuan. Jadi syaitan menghiasi indahnya perbuatan dosa bagi mereka dan memudahkan kepada mereka untuk terjerumus ke dalamnya serta setan menjauhkan angan-angan mereka dan menjadikan kepada mereka panjang usianya. Lah sudah, kita kan masih panjang usianya. Jadi setan membisikkan kepada kita, kita kan masih muda, ayolah kita kubur dulu, nanti bertaubatnya di belakang. Ini di antara bisikan dan budaya daya syaitan laknatullah alaih. Semoga Allah menjauhkan kita dari perkara ini. Iwatal iman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Itu di antara kaum yang telah tertipu oleh syaitan dan Allah menggambarkan dalam Al-Quran sebagai bentuk pelajaran kepada kita, untuk pelajaran bagi umat Muhammad, umat setelah mereka. Ya, tentunya sejarah dibukukan, sejarah diungkapkan adalah sebagai bukti kenyataan serta sebagai pembelajaran bagi umat eh, setelahnya. Sehingga indahlah pemaparan Al-Imam Al-Qayyim Al-Jauziyah tentang trik setan, tentang langkah setan dalam menghiasi indahnya perbuatan maksiat. Di mana kita bisa melihat di antara kata-kata beliau, ya, tipu daya setan senantiasa menyihir akal manusia hingga membuatnya terpedaya dan tak seorang pun yang selamat dari sihirnya. Ini perlu dipahami kalimat beliau. Tipu daya setan senantiasa menyihir akal manusia. Jadi kita orang yang beriman bisa disihir oleh tipuan setan. Hingga membuatnya terpedaya. Jadi kita bisa terperdaya dengan sihir setan tadi. Dan tak seorang pun yang selamat dari sihir. Artinya seorang kaum yang beriman. Semua orang ini tidak pernah selamat dari godaan setan. Atau para nabi juga setan datang kepadanya. Walaupun jelas para nabi dimedangi oleh Allah dan para malaikat sehingga setan tidak berhasil dan tatkala para nabi telah melakukan kesalahan, tentunya mereka adalah bertaubat. Karena mereka adalah sebaik-baik umat, sebaik-baik manusia. Sebagian terjadi pada nabi kita, Adam. Ya, kemudian dia tersesatkan oleh iblis dan dia bertaubat nasuha memunat kepada Allah Subhanahu wa taala dan Allah mengijabahnya. Namun yang perlu diperhatikan di sini, Ibnu Qayyim mengatakan tak seorang pun yang selamat dari sihirnya. Tapi Ibnu Qayyim mengatakan kecuali orang-orang yang dikehendaki oleh Allah, kecuali orang-orang yang Allah inginkan untuk selamat darinya, di para nabi dan rasul dan orang-orang yang takwa, yang wali-wali Allah. Perbuatan yang merusak ia hiasi sehingga terlihat sebagai sesuatu yang amat berguna. Perbuatan yang binasa, setan hiasi menjadi perbuatan-perbuatan yang seakan-akan itu bermanfaat dan itu benar. Sebaliknya perbuatan yang berguna, ia tampakkan seakan-akan berbahaya. Dibalik-balik oleh syaitan. Yang benar jadi salah, yang salah jadi benar. Maka kita katakan ya, la wa la quwata illa billah. Ya, tidak ada yang maha kuat kecuali Allah Subhanahu wa taala. Wata iman, betapa banyak manusia yang terpedaya oleh sihir setan, betapa banyak hati yang terhalang dari mengenal Islam, betapa banyak orang yang terlarang daripada iman dan ihsan karena sihir setan. Betapa banyak kebatilan yang ditampakkan dalam citra yang amat indah. Betapa banyak kebatilan yang dipoles dengan keindahan-keindahan bahasa dan nuansa yang begitu membuat hati kita tergeletak oleh bisikan tersebut. Betapa banyak kebenaran dalam gambaran yang amat buruk. Kebalikannya, betapa banyak kebenaran-kebenaran tapi digambarkan, diungkapkan dengan ungkap yang buruk oleh setan. Sehingga manusia terhalang oleh dakwah yang benar. Dakwah yang benar dianggap sesat, dakwah yang benar dianggap keras, dakwah yang benar dianggap memperandakan manusia. Tapi dakwah yang menyimpang, seruan yang menyimpang, didukung seakan-akan ini kebenaran. Padahal hakikatnya mereka bercerai berai satu sama lain. Ya. Setiap kelompok akan merasa bangga dengan kelompoknya masing-masing dan akan melecehkan sesama lainnya. Ini kelompok. Tapi setan telah menghiasi semua ini agar mereka manusia jauh daripada peradaban Islam, jauh daripada kebenaran. Tentunya hal ini adalah setanlah yang telah memperdaya akal manusia hingga mereka terjerumus ke dalam kumbangan hawa nafsu dan pemikiran-pemikiran yang rancu. Setan telah membawa kita manusia ke tempat-tempat yang menyesatkan. Kemudian setan akan melemparkan kita ke jurang-jurang kehancuran. Ia tampakkan indahnya penyembahan terhadap berhala. Memutuskan tali silaturahmi. Membunuh anak-anak perempuan. Ia janjikan kepada mereka surga walau mereka dalam kekafiran. Kepastikan kemaksiatan, kedoliman. Syaitan akan menampakkan kepada kita manusia kemusyrikan sebagai bentuk daripada pengagungan. Sehingga kita dapatkan berapa banyak dari manusia yang menyembah pada selain Allah, menyembah pohon dan selainnya. Tetapi mereka merasa tenang dengannya. Kenapa? Karena setan telah mengagungkan kesyirikan sebagai bentuk pengagungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Mengingkari sifat-sifat Allah dan ketinggiannya Bahkan dengan cara mengingkari nama dan sifat Allah, mereka menganggap ini pensucian terhadap Allah Subhanahu wa taala. La haula wala quwata illa billah. Kebalik-balik. Sebenarnya ini didapatkan oleh orang-orang muatirin, mutahrifin, ya, masirin. terhadap nama dan sifat Allah Subhanahu wa taala. Jemaah setan pun mewasiatkan kepada manusia agar meninggalkan amar ma'ruf nahi mungkar sebagai bentuk kasih sayang kepada manusia Ya. Jadi syaitan memerintahkan kebalikan dari apa yang diperintahkan oleh Allah. Di mana Allah mengatakan kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Kalian wahai kaum yang beriman, kalian adalah umat yang telah sebaik-baik umat yang telah Allah keluarkan. Ciri-cirinya adalah ta'muruna bil ma'ruf yang mereka adalah senantiasa memerintahkan kepada kemakrufan, kebaikan dan mencegah daripada kemaksiatan, kerusakan dan kebinasaan, kekejian. Jadi umat ini akan senantiasa baik, umat ini akan senantiasa dalam kebaikan, tatkala dua poin, memerintahkan kebaikan, mencegah kemungkaran. Maka setan sebaliknya, mencegah yang baik, tapi memerintah yang buruk dengan menghiasi kasih sayang kepada manusia. Ini kan hak asasi manusia. Tidak boleh kita menyinggung perasaan sahabat kita. Tidak boleh kita berdakwah terhadap mengungkapkan penyimpangan-penyimpangan. Udah dakwah yang baik-baik, dakwah yang yang lurus-lurus sajalah. Ya, yang tidak menyinggung orang lain. Ini semuanya adalah bujuk rayu syaitan terhadap manusia. Tentunya Islam dengan dua poin Allah mengutus para rasulnya dengan dua poin, basyira wa nadira. Basyira bi a'mali salih, bil iman wal amal salih, wal jannah wa jannatillahi abadan abidin. Basyira adalah kabar gembira dengan iman kepada Allah dan amal saleh yang Allah akan memberikan surga kepada kita. Nadhira mana Allah beritakan kepada Rasulnya nadhira peringatan agar kita tidak melakukan apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala dan dijauhkan dari neraka. Ini dua prinsip yang mesti ditegakkan oleh kaum muslimin. Tetapi syaitan sebaliknya. Dan orang-orang yang terpedaya dengan syaitan ini menghalang-halangi dakwah kaum mendakwah kaum yang benar, mendakwahkan kepada agama yang benar. Ya, mereka sering menyangkat ini telah ya merusak kaum muslimin. Dakwah ini mecah belah dan sebagainya. Yang memecah belah hakikatnya wahyu syaitan. Yang memecah belah adalah tipu daya syaitan dan orang-orang yang mengikutinya. Ya. Maka dalam kesempatan lain orang-orang munafikin dan orang-orang kafirin mereka adalah orang yang telah tertipu oleh syaitan. Dan mereka hakikatnya adalah jundu syaitan, tentaranya para syaitan. Maka mereka senantiasa membujuki saudaranya manusia, mengompor-ngompori, mendakwakan faham, pemikiran yang menyimpang dari agama ini mereka menusuk Islam dari luar dan dalam. Sehingga kaum muslimin tidak sadar bahwa dia agamanya sedang diporak-porandakan oleh orang-orang tersebut, yaitu kelompok dari kelompok-kelompok syaitan. Dan di antara upaya syaitan di dalam menghiasi indahnya satu perbuatan, yaitu dengan menampakkan indahnya perbuatan bid'ah. Perbuatan yang tidak ada asal usulnya dalam agama, yang tidak pernah dilaksanakan oleh generasi yang terbaik, dari kalangan sahabat, dari kalangan tabi'in dan ittatabi'in. Tidak di mana dalam pandangan para pelakunya itu pelaku al bid'ah sehingga mereka meninggalkan sunnah. Jadi kebalik-balik. Mereka me kreatif, melaksanakan kreativitas dalam agama, kemudian meninggalkan sunnah Nabi SAW. Menampakkan indahnya kemunafikan dalam pandangan orang-orang munafik, sehingga mereka meninggalkan keimanan. Tentunya orang yang menafik adalah orang yang meninggalkan keimanan. Menampakkan indahnya maksiat di mata para pelakunya sehingga menamakannya sebagai kebebasan. Kita sering mendapatkan kalimat ini. Ini kan kebebasan, hak asasi manusia, kebebasan pendapat, kebebasan berpenampilan, kebebasan kebebasan kebebasan dan seterusnya. Mereka berhujah dengan kebebasan. Tetapi tatkala mereka menyodorkan berbicara tentang kebatilan, sesungguhnya mereka telah menyakiti kaum muslimin. Tatkala kita mencegahnya, mereka mengatakan, ini kan baru pendapat kok sudah disalahkan. Ini adalah hakikat tipu daya iblis. Mereka sebut induk segala kerusakan, minuman keras, dengan sebutan minuman-minuman rohani, dan mereka sebut teman tempat-tempat pelacuran dengan nama kebebasan pula. Arak, homer, dan semisalnya yang memabukkan semisal ini, maka haram orang Islam. Kulu muskirun khamrun, wa kulu, kham, wa kulu khamrin haramun. Setiap yang memabukkan adalah khamr, dan setiap khamr adalah haram. Nah, mereka sebut ini kan minuman rohani. Di mana dalam peribadatan peribadatan mereka mengungkapkan meminum dengan minuman minum ini. Sungguh mereka telah tertipu oleh iblis laknatullah alaih. Minuman sehat padahal adalah khamr tempat-tempat prostitusi, tempat-tempat pelacuran dianggap ini adalah tempat kebebasan. Dan ini adalah gaya orang mewah hidup modern. Sungguh ini adalah merupakan talbisul iblis. Setan juga ikhwatal iman menampakkan indahnya pemikiran sekularisme dalam pandangan orang-orang sekuler sehingga mereka menyebutkan kemajuan dan perkembangan zaman dengan cara ini. Sehingga mereka orang sekuler menampakkan, mencampakkan Al-Quran. Begitu pula banyak paham-paham yang lainnya yang menyimpang dari agama ini, yang mencatat Al-Quran dan Sunnah, yang mencatat Islam. Semua ini tidak lepas daripada tipu daya syaitan. Ya. Tidak terlepas daripada ya, setan menghiasi kepada perbuatan kupur mereka amalan mereka ini terhiasi, terdorong, tertarik oleh setan dan pasukannya. Maka ikhwatan iman yang Allah Subhanahu wa taala di mana ideologi pemahaman-pemahaman yang menyimpang telah bertebaran di muka bumi ini, maka bagian kita kaum yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala mengencangkan ya, kekuatan kita, pemikiran kita agar kita diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala tentunya dengan yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak boleh kita mengingkari kemungkaran kemudian dengan kemungkaran yang serupa atau kemungkaran yang lebih besar. Tidak boleh. Semua telah disusun, diatur oleh Al-Qur'an dan Sunnah. Telah diperintahkan oleh Allah dan Rasulnya. Dan Allah telah mencegah dan Rasulnya pun telah mencegah dari perbuatan yang mungkar. Ibadah iman yang dari Allah Subhanahu wa taala. Mungkin dalam kesempatan ini hanya satu poin yang bisa dipaparkan dari ciri langkah-langkah syaitan di dalam menyesatkan manusia dan permusuhan setan terhadap manusia. Semoga Allah Subhanahu wa taala membawakan faedah dalam pembahasan ini. Dan semoga Allah mengampuni saya dan antum semua tatkala terjadi kesalahan dan tergelincirnya kita kepada kemaksiatan Allah Subhanahu wa taala. Di mana kemaksiatan kepada Allah adalah bertingkat, berjenjang. Yang paling tinggi adalah kesyirikan, kemudian ke bawah sampai ke bawah Pak insya Allah dalam kesempatan yang akan datang kita akan terangkan tentang tahapan-tahapan tersebut di mana setan akan bertahap ya di dalam satu manusia dari hal yang besar kepada hal-hal berikutnya. Aku luka lihada wa astagfirullahaladzim. azim. Subhanaka wa hamdik. Ashadu ala ila anta astagfirullah bilaik. Wa iru da'wan alhamdulillah alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.